Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai kaifiyatu ta'diyatil fi'lil lazimi, yaitu cara untuk membuat fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi atau mudahnya cara untuk memutaatikan fi'il lazim. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-272 dan bait yang ke-273 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa'atti laziman bi harfi jarri dan muta'attikanlah fi'il lazim dengan huruf jar. Berarti di sini diisyaratkan bahwa fi'il lazim itu ketika ditambahkan huruf jar itu bisa menjadi fi'il muta'ati. Wa in hudzifan nasbu lil munjarri. Dan jika huruf jar tersebut itu dihapus, artinya tadi ada fi'il lazim yang kemudian bersambung dengan maf'ul bihinya itu dengan huruf jar. Kemudian huruf jarnya dihapus wa in hudhifa. Maka apa fan nasbu lil munjarri. Maka isim yang tadinya lafadznya majrur itu dibaca mansub. Karena apa? Karena tadi huruf jarnya dihapus. Naklan Ya, tetapi naklan wa fi anna wa an yattaridu. Kemudian naklan, ya naklan maksudnya akan tetapi ini mengikuti apa yang didengar dari orang Arab, artinya sama'i. Kita tidak dapat mengkiaskan. Ya, jadi apa yang orang Arab gunakan, maka kita ikuti. Kemudian wafi anna wa an yattaridu ma'amni labasin ka'ajibatu an yadu. Kemudian jika uh, fi'il lazim tersebut itu bersambung dengan huruf jar, kemudian anna dan juga an. Ya. Nah, maka ya toridu berlaku juga. Artinya berlaku juga bahwa fi'il lazim tersebut itu seharusnya menjadi mutaati dengan huruf jar, namun huruf jar itu juga memungkinkan untuk dihapus. Namun syaratnya apa? Ma'amnila besin. Selama aman dari kerancuan. Ya, jadi jika aman dari kemungkinan ambigu dari maknanya, maka boleh atau memungkinkan untuk dihapus huruf jarnya. Contohnya apa? ajibatu an yadu. Ya, ajibatu an yadu. Yaitu uh, saya heran dengan tebusan yang mereka bayarkan. Maka kita tahu bahwa yang namanya ajibatu itu asalnya ada minnya. Ya, harusnya ajibatu min an yadu. Tetapi karena tidak ada kemungkinan makna yang keliru, ya tidak ada kemungkinan untuk rancu, maka minnya di sini itu memungkinkan untuk dihapus menjadi ajibatu an yadu. Nanti ini akan dibahas dalam penjelasan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan dua bait ini. Beliau mengatakan taqaddama annal fi'lal muta'addiya yasilu ila maf'ulihi biduni wasitatin. Telah berlalu penjelasan bahwa yang namanya fi'il muta'addi itu bersambung dengan maf'ul bihi, ya dengan maf'ulnya, tanpa perantaraan. Artinya apa? Bersambung secara langsung. Yang namanya fi'il mutaati di definisi yang telah kita bahas sebelumnya, itu adalah fi'il yang dapat bersambung langsung dengan maf'ulnya tanpa perantaraan. Wa dzakarahuna huna annal fi'la lazima yasilu ila maf'ulihi biwasitati harfil jarri. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala di sini itu menjelaskan bahwa fi'il lazim itu dapat bersambung dengan maf'ul bihi atau dengan maf'ulnya dengan perantaraan huruf jar. Kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan hal ini. I'lam, ya ketahuilah annal fi'la tsulatsiyyal lazima yakunu muta'addiyan. Ya ketahuilah bahwa fi'il tsulatsi yang lazim itu dapat berubah menjadi fi'il muta'addi. Ya. Walit ta'diyati wasailu. Dan untuk memuta'addikan fi'il thulathi yang lazim tadi, itu ada beberapa sarana. Ya, ada sarana-sarana, ada perantaraan-perantaraan. Minha, di antara perantaraan atau wasilahnya, itu adalah yang pertama al ithyanu biharfil jarril asli Yaitu fi'il lazim, itu dapat berubah menjadi muta'ati ketika datang bersama dengan huruf jar asli. Kama fil mifali, sebagaimana dalam contoh. Ya, kita lihat sedikit ke atas, contohnya apa? Nahwu marortu bi kholidin. Ya, marortu bi kholidin. Saya berpapasan dengan Khalid. Maka kita lihat marortu itu bersambung dengan maf'ulnya yaitu Khalid dengan perantaraan huruf jar yaitu ba. Kemudian kita kembali ke catatan kaki. Fa inna kalimata Khalidin sarat min nahiyatil ma'na fi hukmil maf'ul bihi. Maka kata Khalid tadi, ya kata Khalid dalam marortu bi Khalidin, itu sorot min nahiyatil makna fi hukmil maf'uli bihi. Maka kata Khalid tadi, itu dari sisi makna, itu menjadi atau hukumnya itu sama dengan hukum maf'ul bihi. Ya, jadi Khalid itu secara hukum itu adalah maf'ul bih, menjadi objek dari perbuatan karena yang berpapasan atau yang dipapasi ya atau yang dilewati itu adalah Khalid tadi. Mengapa liwuku'i atharil fi'li 'alaiha? Karena uh, pengaruh ya dari fi'il itu terjadi kepada kata Khalid tersebut. Ya ha itu kembalinya kepada kalimata. Ya, jadi ke, uh, eh, kalimat atau kata Khalid tersebut itu mendapatkan pengaruh ya atau terjadinya pengaruh perbuatan marro tadi. Mendapatkan pengaruh dari perbuatan marro. Wa kemudian di antara wasilah atau perantaraan yang lain yang dapat memuta'atikan fi'il lazim itu adalah ziyadatul hamzati fi awwalil fi'li yaitu menambahkan hamzah di permulaan fi'il. Nah, ini sebetulnya pembahasan sorof, artinya diubah fi'il sulati yang mujarrot diubah menjadi fi'il sulati yang mazid. Dalam hal ini diubah wazannya menjadi af'ala. Ya, af'ala. Faqauluka, maka ucapanmu, do'al kitabu. Do'al kitabu. Buku tersebut hilang. Minal fi'lil lazimi. Maka kita mengetahui bahwa fi'il do'a itu adalah termasuk fi'il lazim. Wal kitabu fa'ilun. Dan lafat al-kitabu itu adalah fa'il. Fa'idha kulta, maka jika engkau mengatakan, ada'tul kitaba, ada'tul kitaba, saya menghilangkan kitab tersebut. Sorol fi'lu muta'addian. Maka jadilah fi'ilnya itu menjadi fi'il muta'addi. Ya, karena doa, yaitu fi'il thulathi, kalau mengikuti wazan af'ala, ditambahkan hamzah di depan menjadi adoa. Kemudian disandarkan kepada tu menjadi ado'tu. Ya, maka menjadi fi'ilnya muta'addi wal kitaba maf'ulun bihi maka lafat al kitaba itu menjadi maf'ul bih wa minha dan diantara wasilah atau sarana yang dapat memutaaddikan fi'il lazim adalah tad'ifu thanil fi'li tad'ifu thanil fi'li yaitu memudhaafkan huruf kedua dari fi'il karena kita mengetahui bahwa fi'il Sulasi yang lazim itu wazannya ada fa, ain dan lam, fa'ala. Jadi huruf keduanya, keduanya adalah yang ain, yang a. Itu dimudoafkan. Ya di double. Ya dibuat menjadi dua atau mudahnya diubah menjadi wazan fa'ala. Ya, fa'ala. Ini juga sebetulnya pembahasan sorof. Kaqaulika sebagaimana ucapanmu farihal waladu bil hadiyyati. Ya, farihal waladu bil hadiyyati. Anak tersebut gembira dengan hadiah. Maka fariha itu adalah fi'il lazim, ya thulathi. Kemudian diubah menjadi wazan fa'ala. Fataqulu, maka engkau mengatakan farrahtul walada bil hadiyyati farrahtul walada bil hadiyati. Saya membuat gembira anak tersebut dengan hadiah. Maka al-walada yang tadinya fa'il menjadi maf'ulun bihi di sini. Wa minha dan di antara perantaraan yang dapat memutaatikan fi'il lazim itu adalah tahwilu tsulatsiyil lazimi ila sigati fa'ala yaitu mengubah thulathi lazim itu, tadi fi'il thulathi lazim, kepada sighah fa'ala. Ya, mengikuti wazan fa'ala. at dallati alal musyarakati. Di mana sighah fa'ala yang dibahas di sini itu yang menunjukkan akan musyarakah. Ya, berserikat atau bersama-sama. Nahwu contohnya jalasal qadhi ya, jalasal qadi. Hakim tersebut ya, duduk. Fatakulu, maka engkau mengatakan ketika mengubah jalasa menjadi wazan fa'ala, itu menjadi jalastul qadiyah. Jalastul qadiyah. Saya duduk bersama qadi tersebut. Wa minha dan di antara sarana yang dapat memuta'attikan fi'il lazim itu adalah tahwiluhu ila sighati istaf'ala. Yaitu mengubah fi'il lazim sulafi tadi mengikuti wazan istaf'ala. At-tallati 'ala talabi. Yang uh, wazan istaf'ala itu dapat menunjukkan makna tolab, tuntutan au 'alan nasabi li syai'in akhara atau istaf'ala itu juga dapat menunjukkan makna nasab ya menyandarkan atau menghubungkan kepada sesuatu yang lain fal awwalu maka contoh dari istaf'ala yang bermakna tolap yang bermakna tuntutan itu adalah eh, qadimal khadimu ya qadimal khadimu penjaga tersebut telah datang. Fatakulu, maka ketika kodima tadi diubah menjadi wazan istaf'ala, yang engkau katakan istaqdamtul khodima. tul khodima. Saya meminta penjaga tersebut untuk datang, atau saya memanggil penjaga tersebut. Maka maknanya menjadi tolap. Ya, maknanya menjadi tolap, ya, menuntut, meminta. Maka al-khadimah di sini menjadi maf'ulun bihi. Wathani, kemudian contoh dari makna istaf'ala yang bermakna menyandarkan pada sesuatu yang lain, itu adalah nahwu khasunali jatimau. Ya, khasunali jatimau Pertemuan ini itu baik. Fatakulu, maka engkau katakan jika um, hasuna tadi diubah menjadi wazan istaf'ala menjadi istahsantu lijtima'a. istahsantu lijtima'a. Saya menganggap pertemuan tersebut baik. Atau ai maksudnya nasabatu ilaihil hasana. Saya menyandarkan ya kebaikan kepada pertemuan tersebut. Waminha dan di antara sarana lain yang dapat mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi adalah at-tadminu yaitu tadmin menyisipkan ya atau apa makna tadmin di sini wa huwa an yu'attiya fi'lun aw ma fi ma'nahu ma'na fi'lin akhara wa ma fi ma'nahu yaitu ketika suatu fiil ya atau sesuatu yang memiliki makna fiil tersebut itu melaksanakan makna dari fiil yang lain atau makna dari sesuatu yang eh, memiliki makna fiil yang lain tersebut. Ya, jadi ada suatu fiil, ya fiil lazim. Namun fiil lazim tersebut itu mengerjakan atau menduduki kedudukan dari fiil lain. Yang fiil lain tersebut muta'addi. Ya, sehingga fiil lazim tersebut karena tadi mengerjakan tugas dari fiil yang lain yang muta'addi, maka dia juga dapat memiliki maf'ul bih. Fayu'ta hukmuhu fit wal luzumi. Maka fiil tadi itu karena mengerjakan tugas dari fiil yang lain, maka hukum fiil lain tersebut didatangkan juga untuk fiil tersebut. Ya, baik itu dalam muta'atinya dan juga lazimnya. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-235. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'zimu uqadatan nikah. Dan janganlah kalian berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah. Ya. Maka kita tahu bahwa sebetulnya fi'il eh, ta'zimu di sini, ya ta'zimu itu asalnya adalah fi'il lazim. Tetapi di sini kita melihat bahwa dia langsung setelah itu ada kata data Ya, data berarti dia maf'ul bihinya. Kenapa fi'il lazim itu dapat memiliki maf'ul bih di situ? Ya, ternyata di sini para ulama tafsir itu menjelaskan ai maksud dari ta'zimu di sini adalah la tanwu autujibu autubashiru Ya la tanvu au jibu au bashiru. Janganlah kalian berniat ya atau janganlah kalian ya mengharuskan atau janganlah kalian mengerjakan. Maka tanwu, tujibu, tubashiru itu semua fi'il muta'addi. Maka karena ta'zimu itu mengerjakan tugas dari fi'il yang lain yaitu tanwu, atau tujibu atau tubashiru, maka dia dapat juga langsung mendapatkan maf'ul bih, seolah-olah dia adalah fi'il muta'addi. Ya, di sini disebutkan li'annal fi'la ta'zimu la yata'adda ila biharfil illa biharfil jarri. Ya li'annal fi'la ta'zimu la yata'adda illa biharfil jarri. Karena fi'il ta'zimu itu tidaklah menjadi muta'ati, melainkan dengan tambahan huruf jar. Wa qila innahu mansubun ala naz'il khafidhi. Tetapi ada juga ulama tafsir yang mengi'robnya bahwa uqdata tersebut itu mansub namun dengan menghapus khafid atau menghapus huruf jar. Wal aslu yang asalnya adalah wala ta'zimu ala uqdatin nikahi. Ya wala ta'zimu ala uqdatin nikahi. Ya janganlah kalian berazam untuk berakad nikah. Namun di sini kemudian alanya dihilangkan, dihapus. Maka karena huruf jarnya dihapus, uqdati tadi kemudian dibaca mansub. Kita kembali ke atas. Ya, tadi nahwu marortu bi kholidin. Ya, saya melewati kholid. Ada catatan kaki lagi. Fayakunu lafdhuhu majaruron fi mahalli nasbin. Maka lafat kholidin tadi, itu lafatnya menjadi majarur, akan tetapi menempati kedudukan nasab. Li'annahu maf'ulun bihi, karena lafat Khalidin adalah maf'ulun bihi. Wayajuzu fi tabi'ihi al-jarru wan nasbu. Apabila lafat Khalidin tadi itu memiliki tabi', maka tabi' tersebut itu boleh di dengan jar majrur atau boleh dibaca mansub. Fal jarru 'alal lafzi. Kalau dibaca majerur, maka itu karena mengikuti lafat dari Khalidin tadi. Wan nasbu 'alal mahalli. Akan tetapi kalau tabi'nya dibaca mansub, itu maka dia atofnya kepada kedudukannya Khalid. Wa mura'atal lafzi ahsanu. Akan tetapi memperhatikan atau mempertimbangkan lafat itu lebih baik. Ya, artinya berarti yang lebih baik dibaca majerur tabi'nya. Takulu, maka engkau katakan, marortu bi Khalidin wa Asimin saya melewati Khalid dan Asim. Maka Asim itu menjadi tabiaknya. Di sini dibaca majrur yang mengikuti lafaz dari Khalidin dan itu tadi dikatakan lebih baik. Wa yajuzu wa Asiman, tetapi boleh juga dibaca marartu bi Khalidin wa Asiman. Ya saya melewati Khalid dan Asim tapi Asimnya dibaca mansub karena tadi atofnya kepada kedudukannya khalidin. Faljarru atofan alalismi wahdahu. Kalau dibaca majrur, maka diatofkan kepada isimnya saja, yaitu kepada khalidin saja. Wan nasbu atofan ala maudi'il harfi walismi ma'an. Akan tetapi kalau dibaca wa'asiman, dibaca mansub, maka itu atofnya kepada kedudukan huruf jar dan isim majerurnya secara bersama. Karena biholidin itu menempati kedudukan mansub. Ya, kita kembali ke atas. Kemudian beliau melanjutkan waqada yuhdhafu harful jarri. Dan terkadang huruf jar itu dihapus. Fayasilu ila maf'ulihi binafsihi. Maka fi'il lazim tersebut itu kemudian dapat bersambung dengan maf'ulnya secara langsung, ya, dengan dirinya sendiri. Fatakulu, maka engkau mengatakan, marortu kholidan. Ya, marortu kholidan. Maka baknya dihapus. Kemudian kholidan dibaca mansub. Qala syairu, ya, seorang penyair berkata, Tamurruna tiyara walam ta'uju eh, Tamurruna tiyara walam ta'uju kalamukum alaiya idhan haramu ya, Tamurruna tiyara walam ta'uju kalamukum alaiya idhan haramu Kalian melewati rumah ya rumahku tetapi kalian tidak singgah. Ya, maka ucapan kalian itu jika demikian itu menjadi haram bagiku. Ya ini peringatan ya karena tidak mampir di rumahku ya maka berarti kalian tidak peduli kepadaku. Ya, kira-kira seperti itu. Nah di sini yang menjadi syahid adalah natiyaro. Ya marro ya murru. natiyaro. bukan tamurruna bittiari. Kita lihat catatan kaki. Walam ta'uju, ya artinya, yuqalu dikatakan, aja fulanun bil makani. Ya dikatakan aja fulanun bil makani, idza aqama bihi, jika fulan itu tinggal atau singgah di tempat tersebut. Wa kalamukum mubtada'un dan kalamu yang ada pada kalamukum adalah mubtada'. Wal kafu mudhafun ilaihi. Kaf yang ada pada kum itu adalah mudhaf ilaih. Wal mimu alamatul jam'i. Dan mim yang ada pada kum adalah tanda jamak. Idzan harfu jazain wa jawabin. Dan idzan adalah huruf jaza dan huruf jawab. Haramun khobarul mubtada'i. karomun tadi adalah khobar. Kita kembali ke atas. Ai, maksud dari syair ini adalah tamurru nabidiyari. Ya, tamurru nabidiyari. Harusnya ada huruf ba-nya di situ. Fahudhifa harful jari Maka huruf jarnya itu kemudian dihapus wa huwa mansubun ala naz'il khafidhi. Maka atiyara itu menjadi mansub dengan menghapuskan khafid atau huruf jar, yaitu ba tadi. Wa yusamma al hadfa wal-isala. Maka yang seperti ini itu disebut juga dengan al hadf wal-isal. Apa maksudnya? Ai hadfu harfil jarri Al-hadzaf yang dimaksud di sini adalah menghapus huruf jar. Kemudian yang dimaksud dengan isal wa isalul fi'lil lazimi ila maf'ulihi biduni wasitatin. Dan menyambungkan fi'il lazim dengan maf'ul bihinya tanpa perantaraan. Fayansibuhu, ya kemudian dia menasabkannya. Kemudian beliau melanjutkan Wa hadza maqsurun 'ala samai 'anil Arabi. Nah, ini yang penting. Dan ini terbatas ya. Atau terbatas hanya ada pada sama. Ya, hanya pada apa yang kita dengar dari orang Arab terdahulu. Jadi kita tidak dapat mengkiaskannya. Kita lihat catatan kaki Unzur, ya kesimpulan ini dapat dilihat dari Syarhut Tashili, ya di Syarah At-Tashil Ibnu Malikin. Ya buah karya Ibnu Malik rahimahullahu taala. Al-Mujallad Thaniyah pada jilid yang kedua, Safhata Tis'in wa Arba'ina wa Mi'atin, pada halaman 149. Kemudian Hasyiatus Sabbani atau Hasyiatas Sabbani dapat dilihat di Hasyiah As-Sabban al mujallada Thaniya jilid kedua, Safhata Tis'ina pada halaman 90, dan Safhata Thnataini wa Ishrina wa Mi'atin, dan halaman 122. Kemudian An-Nahwul Wafi, dapat dilihat juga di An-Nahwul Wafi, al mujallada Thaniya jilid kedua, Safhata Tis'in wa Qamsina wa Mi'atin, halaman 159, halaman 159, Kemudian wasaf hata ini wasitina wa mi'atin dan halaman 162. Wanzur dan juga dapat dilihat mana kolahu Ahmadu taimuro atau Ahmada Taimuro. Ya kalau uh, dianggap arkib ya. Ini luas cara membacanya. Fi kitabihi dalam kitab beliau As-Sama'u wal Qiyasu. Yang beliau memiliki kitab Sama dan Qiyas. Safhata arba'in wa sab'ina ila safhati khamsin wa sab'ina. Halaman 74 dan halaman 75. Minan nususi ala annal hadfa wal isala maqasurun ala sama'i. Maka semua rujukan tadi itu menjadi dasar bahwa tadi menghapus huruf jar yang ada pada pembahasan ini, yaitu fi'il lazim yang dimuta'adikan dengan huruf jar, kemudian huruf jarnya dihapus, kemudian disambung langsung dengan maf'ul bihinya, itu terbatas hanya ada pada sama. Ya, kita tidak boleh mengkiaskannya kemudian membuat kaidah dari hal tersebut. Kita kembali ke atas. Beliau melanjutkan faya katasiru fihi ala ma warada minal af'ali. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala dengan menyebutkan naklan tadi itu beliau membatasinya hanya ya apa yang uh, ada ya apa yang disebutkan dari orang Arab dari fiil-fiil tersebut. Ya. Wa mithluhu qauluhum dan misalnya adalah ucapan orang-orang Arab terdahulu. Tawajjahtu Makkata. Ya tawajjahtu Makkata. Saya pergi ke Mekkah. Wa dhahabtu Syama. Ya saya pergi ke Syam. Maka di dua contoh ini itu huruf jarnya dihapus. Dan ini boleh karena orang Arab terdahulu mengucapkan hal yang sama seperti ini. Akan tetapi wa huwa qalilun jiddan 'anil Arabi. Akan tetapi ini sangat sedikit ya ditemui dari ucapan orang Arab. Fala yuqasu alaihi, maka tidak boleh dikiaskan terhadap contoh-contoh tersebut. Mengapa? Li'anna sti'malahu qad yuhimu annal fi'la muta'addin binafsihi. Karena penggunaan yang seperti itu, artinya kita mengkiaskan penghapusan huruf jar, itu dapat membuat pendengar mengira bahwa fiil tersebut itu memang muta'ati dengan sendirinya. Ya, bukan muta'ati karena huruf jar. Wa annahu la إِلَى ila حَرْفِ الْجَرِّ الْمَخْذُوفِ Dan juga dapat memungkinkan, yang membuat pendengar mengira bahwa kita tidak perlu untuk memperhatikan huruf jar yang dihapus tadi. Ma'annahu la buddha min takdiri wujudihi. Padahal kita harus ya, mentakdirkan uh, wujudnya huruf jar yang dihapus tadi. Namun tapi kalau kita tidak mempertimbangkan hal tersebut, ya semua kita kiaskan, ya semua huruf jar kita hapus. Takutnya pendengar mengira Ya fi'il itu memang muta'addi, bukan fi'il lazim. Dan kita tidak perlu mentakdirkan huruf jar yang dihapus tadi. Ya dikhawatirkan seperti itu. Amma nahwu adapun contoh dakhaltul baita. Ya misalnya contoh dakhaltul baita. Saya masuk ke rumah tersebut. Fahuwa mansubun alal yati. Maka lafat al-baita itu mansub sebagai maf'ulun bihi. Ya, memang dia maf'ul bihi. Mengapa li'annal fi'la dakhala yusta'malu muta'attiyan tarotan binafsihi. Karena fi'il dakhala itu digunakan muta'addi ya, terkadang dengan dirinya sendiri, tidak perlu bersama dengan huruf jar. Watarotan biharfil jarri dan terkadang dia menjadi mutaati dengan tambahan huruf jar. Waqila mansubun ala naz'il khafidhi. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa al-baita itu mansubnya dengan menghapuskan huruf jar. Kama sayati fi babil maf'uli fihi. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya di pembahasan bab al-maf'ul fihi. Kemudian beliau melanjutkan wa yajuzu hadfu harfil jarri qiyasan muttaridan ma'a anna wa an. Nah, di sini dikecualikan. Akan tetapi diperbolehkan ya menghapus huruf jar tadi yang itu adalah qiyas ya bukan sama tapi qiyas. Muttaridan ma'a anna wa an yang ini berlakunya itu ketika bersambung dengan anna dan an. Tapi ada syaratnya, bisyarti an yu'mana al-labsu. Dengan syarat dia itu aman dari labes, ya aman dari eh, kesamaran, ya aman dari kerancuan. Jadi maknanya itu jelas. Wadzalika bita'ayyunil harfil mahdhufi yaitu adalah dengan ya ditentukannya huruf jar yang dihapus tadi. Jika huruf jar yang dihapus itu kira-kira sudah jelas, maka tidak masalah untuk dihapus. Tetapi tadi ketika bersambung dengan anna dan an. Nahwu contohnya, ya ini contoh yang ada dalam alfiyah, yaitu fi'il ajiba. Yaitu apa? Ajibatu min an safaro akhuka. Saya heran dengan ya kondisi bahwa saudaramu itu bepergian. Fatakulu, ya maka engkau dapat mengatakan aji betul an safaro. Minnya dihilangkan. Ya karena sudah jelas di sini yang dihilangkan huruf jarnya itu pasti min. Ya tidak mungkin ada kemungkinan yang lain. Maka karena seperti itu boleh untuk menghapus huruf jar min di sini. Ai maksudnya min safarihi. aji Ajibatu min safarihi. Takdirnya seperti itu. Wa nahwu, tadi contoh yang an. Kemudian bagaimana dengan anna wa nahwu contohnya ajibatu min annaka musafirun. Saya heran dengan ya keadaan bahwa engkau itu bepergian. Fatakulu maka engkau mengatakan aji ajibatu annaka musafirun. Minnya dapat dihilangkan. Ya saya heran ya sama bahwa engkau bepergian. Ai min safarika, takdirnya adalah ajibatu min safarika. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-122. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala ya id hammat ta'ifatani minkum an tafshala ketika dua golongan yang ada dari kalian itu ingin ya mundur nah, ingin mundur karena takut maka ai di sini ada bi antafshala ya bi antafshala maka hammat itu huruf jar yang sesuai itu adalah ba. Ya, maka di sini ya kita kembali ini nih yang bisa mengetahuinya itu itu adalah orang yang memang fasih bahasa Arab atau dia memiliki zauq atau rasa bahasa dari bahasa Arab. Kalau kita sebagai orang yang mungkin awam tidak mengetahui bahwa di sini itu ada huruf ba yang dihapus. Karena secara makna tidak masalah. Namun, kalau mengikuti kaidah bahasa Arab atau apa yang diucapkan oleh orang Arab, fi'il hamma itu memerlukan huruf jar ba di situ. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-100, maaf ayat ke-18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa hu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bersaksi atau menyatakan bahwasanya tidak ada sesembah yang berhak disembah melainkan Dia. Maka di sini dikatakan ai bi annahu ya fi'il syahida itu hanya dapat bersambung dengan um, maf'ulnya dengan perantaraan huruf ba. Ya, tetapi di sini karena yang dihapus jelas ya huruf ba, maka boleh dihapus. Ya sekali lagi ini yang memahami hanyalah orang Arab. Kemudian beliau melanjutkan fa'an wa anna wa ma alaihi fi ta'wili masdarin majrurun bil ba'i. Maka an dan anna yang ada dalam pembahasan ini dan juga jumlah yang masuk kepada an dan anna tersebut itu dapat ditakwil menjadi masdar. Dan masdar tersebut majrur dengan huruf ba. Kita lihat catatan kaki. Hadza huwal adharu fi i'rabil masdaril muawwali. Maka ini yang paling jelas i'rabnya dari i'rab masdar muawwal minal harfil masdariyi wa ma'mulihi. Ya masdar muawwal yang dibentuk dari huruf masdar dan ma'mulnya wa huwa annahu majarurun bi harfil jarril mahdzufi bahwa i'rabnya adalah majarur dengan huruf jar yang dihapus Li annahu harfun mulahadun 'indal hadfi karena itu adalah huruf yang dikenali ketika dihapus wal ma'na qaimun 'ala tibarihi kal maujudi dan makna dari huruf jar tersebut itu tetap ada karena dianggap ya seperti ada. Ya, jadi walaupun dihapus tetapi maknanya itu dianggap seperti ada. Waqila dan juga dikatakan innahu fi mahalli nasbin. Bahwa lafat tadi yang an dan anna dan masdar muawwal tersebut itu menempati kedudukan nasab. Mengapa li anna harfal jarri amilun dhaifun? Karena yang namanya huruf jar itu termasuk amil yang do'if. Fala ya'malu idza kana mahdzufan. Maka huruf jar itu karena saking lemahnya ketika dihapus itu dia tidak dapat beramal. Ya, ini perbedaan pendapat ulama yang Arab dalam hal ini. Kita kembali ke atas. Waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-75. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afatatoma'una afat afatatoma'una ayyuminu lakum. Apakah kalian masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kalian? Ya ai fi an yu'minu ya fi an yu'minu ya berarti tamauna itu sebetulnya dia hanya dapat bersambung dengan maf'ulnya dengan perantaraan perantaraan huruf jar fi ya tetapi fi tersebut dapat dihapus karena di sini sudah jelas apa huruf jar yang dihapus tersebut Ya, kemudian kita lanjutkan fa in hasala labasun al hadfu. Akan tetapi jika ada kerancuan ya kemungkinan untuk terjadi kerancuan atau ambigu, maka tidak diperbolehkan menghapus huruf jar tersebut. Nahwu contohnya, nah ini contoh yang sering digunakan, yaitu fi'il raghiba. Ya, raghiba. Raghiba itu dapat bersambung dengan lebih dari satu huruf jar yang maknanya nanti akan berlawanan. Ya, yaitu raghiba fi itu artinya menyukai. Tetapi raghiban itu maksudnya adalah uh, membenci. Ya raghiba fi itu mencintai, raghiban itu maksudnya membenci. Maka dua makna yang sangat berlawanan. Maka kalau misalnya huruf jarnya dihapus, ya dikhawatirkan nanti yang dihapus itu fi atau an. Ya maksudnya membenci atau mencintai. Maka pada saat seperti itu tidak boleh untuk dihapus. Contohnya, rogi betu fi an azuroka. Ya saya ingin, ya saya menyukai, saya berkeinginan, saya mencintai, saya Ya, saya suka ya, saya suka untuk mengunjungimu. Fala yuhdhaful harfu. Maka dalam hal ini tidak boleh dihapus huruf jar fi. Ya, tidak boleh dihapus. Mengapa lih, lihtimalin atau lihtimali an yakunal mahdhufu an? Karena ada kemungkinan nanti jangan-jangan yang dihapus itu adalah an. Ya, kalau di, katakan rogi itu an roka, nanti lawan bicara mengira yang dihapus itu an. Ya saya benci untuk mengunjungimu. Ya fayah sulul labesu. Maka terjadi kesamaran di sini. Ya yang dihapus fi atau an. Kita lihat catatan kaki waroda ayatun minal Qur'ani yasluhu fiha taqdirun aktsaru min harfin min hurufil jarri. Ya, tetapi di sini dalam Al-Qur'an itu terdapat ayat-ayat di mana dalam ayat-ayat tersebut itu memungkinkan untuk ditakdirkan lebih dari satu huruf jar. Ya, jadi ada fi'il yang memungkinkan untuk bersambung dengan lebih dari satu huruf jar. Di mana huruf jarnya itu dihapus, didakdirkan. Ya, ini di dalam Al-Quran. Walaupun tadi hukum asalnya tidak boleh, tetapi di dalam Al-Quran itu ada. Namun tentu ya tidak mungkin sampai salah tafsir, karena ada ulama yang menjaga pemahaman ini. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke 127. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa targhabuna an tankihuhunna." Nah, ini contoh yang sama. Fi'il raghiba. Ya wa targhabuna an tankihuhunna. Yaitu dan ya kalian raghiba Ya, kalian rogiba untuk menikahi mereka. Ya, untuk menikahi mereka. Maka di sini ada dua kemungkinan. Yang dihapus itu fi atau an. Ya, kalau fi berarti kalian ingin untuk menikahi mereka, tapi kalau an yang dihapus itu kalian tidak kalian tidak ingin ya, kalian benci untuk menikahi mereka. Ada dua kemungkinan. Maka di sini ulama tafsir itu menafsirkan. Memang ada dua kemungkinan. Yahtamilu ada kemungkinan fi antan kihuhunna li jamalihinna wa targhabuna fi antan kihuhunna li jamalihinna. Kalian ingin untuk menikahi mereka karena kecantikan mereka. Ya, ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, wa an antankihuhunna litamamatihinna wa targhabuna an lidama matihinna. atau kalian tidak ingin kalian benci untuk menikahi mereka ya karena keburukan mereka ya jadi memang bisa dua kemungkinan untuk ayat ini yang menurut para ulama tafsir unzur ini dapat dilihat di dirasatun li asali bil Qur'anil Karimi ya buah karya Muhammad Udaimah rahimahullahu taala ya al-bab al-awwala pada bab pertama al-mujallad al-awwala pada jilid pertama safhata thamanin wa sittina wa thalathimiatin pada halaman 368 fafihi iddatu ayatin dan dalam kitab tersebut disebutkan ya sejumlah ayat-ayat yang menjelaskan makna yang seperti ini. Kita kembali ke atas. Wal khulasatu dan ringkasnya anna harfal jarri idza hudhifa yansibu lisma ba'dahu fi halataini. Atau yunsabu ya. Wal khulasatu anna harfal jarri idha hudhifa yunsabu lismu ba'dahu fi halataini. Ya, ringkasnya jika huruf jar itu dihapus, maka isim setelahnya itu dinasabkan ya dalam dua keadaan. Al-ula keadaan yang pertama qalilatun ghairu muttaridatin. Ya ini yang sedikit dan juga ya tidak langsung berlaku, ya tidak dapat dibuat sendiri. Fannasbu fiha maqsurun 'ala samai. Maka yang seperti ini itu hanya terbatas pada sama. Ya, ini yang dibahas di bagian awal tadi. Kemudian yang atsaniyatu, yang kedua, ini banyak terjadi. rotun mutoridatun. Ini itu banyak terjadi dan juga ini dapat dikiaskan. Fannasbu fiha Maka yang seperti ini, yang nasab seperti ini, itu adalah qiyasi. Yang tadi yang bersambung dengan anna dan an, tetapi eh, dia selamat atau aman dari kerancuan makna. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa'addi laziman ila akhirihi. Ay, maksudnya addil lazima ilal maf'uli biharfil jarri. la fi'il lazim terhadap maf'ul dengan huruf jar. Fa in harfu fan nasbu thabitun lil majaruri Akan tetapi jika huruf jarnya dihapus, maka isim yang majrur tadi itu hukum nasab berlaku padanya sama'an, tetapi ini mengikuti apa yang diucapkan oleh orang Arab. Fala yuqasu alaihi, maka tidak boleh dikiaskan terhadap hal ini. Wa fi anna wa an yattaridul hadfu ma'a amnil labsi. Tetapi tadi pada kasus ketika bersambungnya itu kepada masdar awal yang dimulai dengan anna dan an, maka ini dapat berlaku penghapusan Ya, artinya dapat dikiaskan selama dia aman dari kerancuan makna. Nahwu contohnya ajibatu an yadu. Ya, fa ajibat ajibatu an yadu. Ini contoh yang ada pada alfiyah tadi. an wa ma taqalat alaihi fi ta'wili masdarin majrurun bi minal mahdzufati. Dan maka dan yang masuk ke dalamnya yaitu jumlah itu dapat ditakwil menjadi masdar, menjadi masdar muawwal. Itu hukumnya majrur bimin al-mahdzufati. Ya, majerurnya karena min yang dihapus. Wat takdiru dan takdirnya aji betul min wadayhim. Ya, saya heran dengan ya kibusan mereka ya atau diat mereka ai i'tahi i'ta'ihim al-diyata i'ta'ihim ihim atiyata atau ya i'ta'ihimut diyata yaitu tiat atau tebusan yang mereka berikan wal jarru wal majruru muta'alliqun bi ajibatu dan jar majrur tadi min wadihim itu ya muta'alliq terkait dengan fi'il ajibatu Ya kemudian kita lanjutkan ya dua bait ini tidak terlalu banyak. Tartibu maf'ulayil fi'li al-muta'atti li aktsara min maf'ulin. Yaitu urutan ya urutan dari dua maf'ul yang ada pada fi'il muta'addi ya. Jadi mana ya maf'ulnya di sini itu lebih dari satu. Ya, kita tahu misalnya muta'atinya itu kepada dua maf'ul. Nah, bagaimana urutannya? Mana yang harus didahulukan? Maka beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-274 dan bait yang ke-275. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal aslu sabaqu fa'ilin ma'nan kaman min manza rokum nasjal yaman. Jadi asalnya maf'ul yang didahulukan itu adalah yang memiliki atau yang memiliki makna fa'il. Ya, atau yang secara makna dia itu adalah fa'il. Nanti akan dijelaskan ini, apa yang dimaksud dengan fa'il secara makna. Contohnya adalah man yang ada pada contoh. Alpisan manzarokum nasjal yamani. Ya, berikanlah pakaian kepada orang yang mengunjungi kalian dengan pakaian Yaman. Yaitu dengan kain tenun dari Yaman. Maka di sini man, manzarokum, itu memiliki makna fa'il. Mengapa? Karena ketika kita memakai, memberikan baju ya kepada seseorang, maka yang menjadi pelaku itu adalah orangnya, bukan bajunya. Karena pada hakikatnya yang memakai baju atau yang mengambil baju itu adalah si man tadi. Maka di sini secara makna dia adalah fa'il, walaupun kedudukannya adalah maf'ulun bihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa yalzamul aslu limujibin aro. Dan hukum asal ini itu bisa diwajibkan. Ya kapan itu limujibin aro? Jika terdapat sesuatu yang mewajibkan. Ya, jadi hukum asal itu men bisa menjadi wajib ketika ada sesuatu yang mewajibkan. Watar kudakal asli hatman kode yuro. Dan terkadang hukum asal tersebut itu juga bisa ditinggalkan, ya, atau harus ditinggalkan. Ya, terkadang Eh, para ulama berpendapat demikian. Kemudian Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kedua bait ini Taqaddama annal fi'lal muta'attiya imma an yata'atta li maf'ulin wahidin aw lithnaini. Telah berlalu penjelasan bahwa fi'il muta'atti itu ada yang muta'attinya kepada satu maf'ul saja aulifnaini atau juga ada yang mutaaddi kepada dua maf'ul. Aulithalathatin atau ada juga fi'il e, mutaaddi yang mutaaddinya kepada tiga maf'ul. Fa'idha kanal fi'lu muta'addiyan min wahidin. Maka jika ada fi'il yang dia itu muta'addinya kepada lebih dari satu maf'ul fa inna li ba'dil mafa'ili al asalata fit taqattumi ala ba'din ya maka jika fi'il mutaati itu maf'ulnya lebih dari satu maka di antara sebagian maf'ul tersebut itu ada yang haknya atau ada yang asalnya itu dia itu didahulukan dibandingkan yang lainnya ya imma likaunihi mubtada'an fil asli. Ya, misalnya karena dia itu e, didahulukan karena asalnya itu dia itu kedudukannya adalah mubtada. Ya, kama fi babi dhanna wa akhawatiha. Sebagaimana yang ada pada pembahasan dhanna dan saudari-saudarinya. Kita tahu pada dhanna dan saudari-saudarinya itu yang menjadi dua maf'ul itu asalnya adalah mubtada' dan khobar. Maka yang asalnya mubtada' itu didahulukan. Ya kemudian yang asalnya khobar itu diakhirkan. Kaqaulika sebagaimana ucapanmu alim tusidqa nafi'an. Saya mengetahui kejujuran itu bermanfaat. Maka asalnya itu adalah mubtada dan khobar as-sidqu nafi'un Ya, as-sidaqu nafi'un. Kemudian karena kemasukan alim tu menjadi alim tu sidqa nafi'an. Kemudian beliau melanjutkan auli kaunihi fa'ilan fil ma'na, ya atau didahulukan karena kata tersebut itu adalah secara makna itu sebetulnya dia fa'il. Ya, dia yang melakukan, pelakunya. Kaqaulika sebagaimana ucapanmu a'taitul faqira thauban. Ya, saya memberikan kepada orang mis orang fakir tersebut baju. Ya, kenapa al-faqira didahulukan? Karena dia secara makna dia itu adalah fa'il. Ya, dia yang menerima baju tersebut. Ya, karena itu tidak mungkin kita mendahulukan thauban. Kemudian wal maqsudu bihadzal baiti walladhi yalihi dan yang dimaksud dengan bait ini dan bait setelahnya, yaitu bait 274 dan bait 275, anna lil maf'ulil awwali ma'al maf'ulil thani fi babi a'ta wa kasa thalatha halatin. Ya, maksudnya adalah yang dimaksud dengan dua bait ini itu adalah bahwa maf'ul yang pertama dan juga maf'ul yang kedua yang ada pada pembahasan bab a'ta dan kasa. Maka bagi kedua maf'ul ini, itu ada tiga keadaan atau tiga kemungkinan. Al-ula, keadaan yang pertama, wahiyal aslu, dan ini adalah yang menjadi hukum asal, yaitu taqdimu ma huwa fa'ilun fil ma'na, yaitu mendahulukan maf'ul yang dia itu secara makna itu sebetulnya adalah fa'il. Kaqaulika sebagaimana ucapanmu, a'taitul fa'iza jaizatan. Saya memberikan kepada pemenang tersebut hadiah. Ya, maka al-fa'iza didahulukan. Ya fal aslu taqdimul maf'ulil awwali al-fa'iza. Maka hukum asalnya didahulukan maf'ul yang pertama yaitu al-fa'iza li'annahu fa'ilun fil ma'na karena al-faiza itu secara makna itu adalah fa'il li'annahu huwal akhidhu karena pemenang itu adalah yang mengambil yang menerima hadiah ya wa yajuzu ta'khiruhu akan tapi di sini boleh untuk mengakhirkan al-faiza lakinnahu khilaful asli akan tetapi yang seperti itu menyelisihi hukum asal. Jadi kalau dikatakan apa itu jaizatan alfa iza itu boleh. Ya karena secara makna orang sudah tahu tidak mungkin e, pemenang diberikan kepada hadiah. Pasti hadiah yang diberikan kepada pemenang. Ya tetapi kalau dibalik seperti itu menyelisihi hukum asal. Asaniyatu kemudian keadaan yang kedua wujubu taqdimi ma huwa fa'ilun fil ma'na yaitu wajib untuk mendahulukan maf'ul yang secara makna itu sebetulnya dia adalah fa'il wa dzalika fi thalathi masaila dan itu ada pada tiga permasalahan al-ula permasalahan yang pertama an yukhafal labsu yaitu dikhawatirkan terjadi rancuan makna. Wadzalika idza saluha kullun minal maf'ulaini an yakuna fa'ilan fil ma'na. Kapan itu mungkin terjadi kerancuan? Ketika masing-masing dari dua maf'ul tersebut itu memungkinkan untuk menjadi fa'il secara makna. Ya misalnya apa? Misalnya dua-duanya itu manusia. Ya, kalau dua-duanya manusia, maka memungkinkan masing-masing dari keduanya itu menjadi fa'il secara makna. Nahwu contohnya, A'taitu Khalidan zamilan fis safari. Saya memberikan kepada Khalid teman dalam perjalanannya, ya teman yang menemani perjalanannya. Maka di sini jelas yang menerima itu adalah Khalid. Zamil itu yang saya berikan. Ya, jadi teman perjalanan itu saya berikan kepada Khalid. Tapi dua-duanya manusia. Ya, maka di sini tidak boleh dibalik falaya juzu ta'khiru ta'khiru Khalidan. Ya falaya juzu ta'khiru Khalidan. Maka tidak boleh untuk mengakhirkan Khalid. Misalnya dikatakan apa itu zamilan Khalidan fis safari. Ya, maka di sini nanti maknanya jadi saya memberikan kepada si Zamil tadi itu Khalid untuk menemani dalam perjalanan. Ya. Mengapa tidak boleh dibalik-balik li'annahu la yu'lamu kaunuhu akhidan illa bitaqdimihi. Karena tidak akan diketahui bahwa Khalid itu yang akan menerima teman perjalanan, ya, melainkan dengan mendahulukannya. Kalau diakhirkan, ya dikhawatirkan nanti yang menerima itu adalah si zamil tadi. Kemudian athaniyatu, permasalahan yang kedua, an yakunal maf'ulu thani mahsuran fihi. Ya, dan yang kedua itu adalah ketika maf'ul yang kedua itu menjadi mahsur fihi, sesuatu yang dikhususkan, yang dibatasi kepadanya, yang memiliki makna hanya. Nahwu contohnya, La aksu al-aulada illa ma yuwafiqus syara'a. Ya, saya tidak akan memberikan pakaian kepada anak-anak tersebut, melainkan dengan pakaian yang sesuai dengan syariat. Maka di sini, ma yuwafiqus syara'a itu adalah mahsur fihi, sesuatu yang dibatasi. Karena apa? Ini makna dari kalimat ini, saya hanya akan memberikan pakaian yang um, sesuai dengan syariat kepada anak-anak tersebut. Jadi hanyanya itu kepada pakaian yang um, sesuai dengan syariat. Ya, tidak boleh dibalik fal aulada maf'ulun awalun maka lafat al aulada adalah maf'ul yang pertama Wa ma maf'ulun tsanin dan lafat ma adalah maf'ul yang kedua. la yajuzu taqdimu tsani. Dan tidak diperbolehkan untuk mendahulukan maf'ul yang kedua. Li alla yafsudal hasru. Ya, supaya tidak rusak hasernya, ya. Karena kalau dibalik seperti menjadi la aksu ma yuwafiqu syar'a illa al-aulada. Ya maknanya jadi berubah, rusak. Karena nanti maknanya menjadi saya tidak akan memberikan pakaian yang yang sesuai dengan syariat melainkan kepada anak-anak tersebut. Jadi apa? Dengan kata lain, saya hanya akan memberikan kepada anak-anak tersebut pakaian yang sesuai dengan syariat. Maknanya, selain anak-anak tersebut, itu tidak akan saya berikan pakaian yang sesuai dengan syariat. Yang maknanya sangat berbeda. Kemudian wayazulal ghoradu minhu. Eh, dan juga supaya tidak hilang yang dimaksud dengan uh, ucapan tersebut. Kemudian keadaan yang ketiga asali satu, ya mungkin yang lebih tepat asali satu karena muannas ya Masaila mas'alatun. Ya berarti almas almas'alatu salisatu An yakunal awwalu dhamiran muttasilan. Ya ketika maf'ul yang pertama itu adalah dhamir muttasil. Wathani isman dhahiron dan maf'ul yang kedua adalah isim dhahir. Nahwu contohnya a'taituka kitaban. Ya saya memberikan kepadamu sebuah kitab. Ya, maka pada saat seperti ini, ya domir mutasil yang didahulukan. Ya, kalau misalnya annahu lau ukhira lan fasola. Kalau misalnya domir uh, eh, maful yang pertama itu diakhirkan, maka menjadi domir munfasil. Ya, maka ini sudah dibahas sebelumnya. Maka ini harus didahulukan yang domir mutasil. Kemudian al-halatu salifatu, keadaan yang ketiga yang berkaitan dengan hubungan dua maf'ul pada bab a'ta dan kasa itu adalah wujubu taqdimi ma huwa maf'ulun fil ma'na wa ta'khiru ma huwa fa'ilun fil ma'na eh, ya yaitu keadaan di mana wajib untuk mendahulukan yang dia itu sebetulnya secara makna itu adalah maf'ul dan wajib untuk Berarti wujubu ta'khiri ya. Wujubu taqdimi ma huwa maf'ulun fil ma'na wa ta'khiri ma huwa fa'ilun fil ma'na. Wajib untuk mendahulukan maf uh, kata yang dia itu secara makna itu maf'ul dan wajib untuk mengakhirkan kata yang dia itu secara makna fa'il. Wadzalika fi thalathi masaila aidon. Dan ini juga ada pada tiga permasalahan. Al-ula yang pertama, an yakunal maf'ulul awwalu ay al-fa'ilu fil ma'na muttasilan bi dhamirin ya'udu 'alal maf'uli fil ma'na. Yaitu ketika maf'ul yang pertama yaitu yang secara makna itu adalah fa'il itu adalah bersambung dengan domir. Di mana domir tersebut itu kembalinya kepada kata yang secara makna itu adalah maf'ulnya. Ya, ini lebih mudah ketika kita melihat contoh. Nahwu contohnya, askantul baita sahibahu. Askantul baita sahibahu. Ya, maknanya di sini adalah saya membangunkan rumah bagi pemilik rumah tersebut. Ya, Padahal asalnya kan sebetulnya mudah. Saya membangunkan orang tersebut rumah. Ya, saya membangunkan orang tersebut. Ya, jadi saya membangunkan orang tersebut sebuah rumah. Karena jelas yang menerima rumah itu ya orang tersebut. Kemudian yang diterima itu adalah rumahnya. Tetapi di sini ada permasalahan, yaitu yang bermakna fa'il yaitu sahibahu itu bersambung dengan domir, yaitu domir hak. Ya. Yang domir hak tersebut, itu kembalinya kepada al-baita. Ya, kembalinya kepada al-baita. Ya. Falau kuttimal maf'ulul awalu maka misalnya maf'ul yang pertama itu didahulukan. Ya. Yaitu sahibahu didahulukan la'adat domiru ala muta, mutaakhirin lafzon warutsbatan. Maka kalau misalnya saya katakan askantu sahibahu al-baita. Ya askantu sahibahu al-baita. Maka domir hak tersebut akan kembali kepada sesuatu yaitu al-baita yang dia itu secara lafat itu di akhir ya dan juga secara tingkatan, secara derajat itu juga di akhir. Wahuwa mamnu'un. Dan ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, ini sudah dibahas sebelumnya ketika kita membahas mengenai ya mendahulukan dan mengakhirkan. Kemudian athaniyatu, keadaan yang kedua an yakunal maf'ulul awwalu mahsuran yaitu ketika yang dihasar itu adalah maf'ul yang pertama. Ya, yang dikhususkan, yang memiliki makna hanya itu adalah maf'ul yang pertama. Nahwu contohnya, ma'a'taitul jaizata illal mustahiqqa. Ya, saya tidak akan memberikan hadiah, melainkan kepada orang yang berhak saja. Ya. Artinya apa? Di sini secara makna yang menerima hadiah itu adalah al-mustahik. Ya maka al-mustahik itu sebetulnya secara makna itu fa'il yang menerima. Yang diterimakan apa? Al-jaizah hadiah. Ya. Tetapi di sini ada makna hasr. Ya, saya hanya akan memberikan hadiah kepada ya. Saya hanya akan memberikan hadiah kepada orang yang berhak. Ya, jadi hanya kepada orang yang berhak itu penekanannya. Maka pada saat seperti itu, ya, al mustahiqqa walaupun dia itu bermakna fa'il tetapi wajib diakhirkan. Dan al-jaizata walaupun bermakna maf'ul tapi wajib didahulukan. Kemudian asali satu ya, permasalahan yang ketiga an yakunal maf'ulul awwalu isman zahiran wa thani dhamiran muttasilan yaitu ketika maf'ul yang pertama itu adalah isim zohir dan maf'ul yang kedua itu adalah domir mutasil. Ya, maka pada saat seperti itu wajib mendahulukan yang domir mutasil. Dalam hal ini adalah maf'ul yang kedua. Nahwu contohnya, al thawbu a'taituhu faqirun. Baju tersebut saya memberikannya kepada seorang fakir. Ya, secara makna yang memakai baju itu fakirnya. Yang menerima baju itu fakirnya. Yang diberikan itu adalah baju. Tetapi karena di situ yang menjadi maf'ul yang kedua itu domir mutasil, maka itu yang disambungkan dengan fiil a'ta. Ya, a'ta itu. Kemudian beliau melanjutkan wahada makna qaulihi dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wal aslu sabaqu fa'ilin ila akhirih. Ai maksudnya adalah idza ta'attal fi'lu li maf'ulaini. Jika sebuah fi'il itu muta'attinya kepada dua maf'ul. Ahaduhuma fa'ilun fil ma'na, di mana salah satunya itu adalah secara makna itu adalah fa'il. Kama fi babi a'ta, sebagaimana dalam bab a'ta fal aslul mustahsanu, maka hukum asal yang itu lebih disukai, an yataqaddama hadzal fa'ilu. Yaitu an yataqaddama hadzal fa'ilu fil ma'na ala ghairihi. Yaitu didahulukan maf'ul yang dia itu sebetulnya secara makna itu fa'il. Yang didahulukan dibandingkan dengan maf'ul yang lainnya. Thumma saqal mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh. Alpisan manzarokum nasjal yamani. Ya. Faman, maka man yang ada di situ maf'ulun awwalun, maf'ul yang pertama. Wa nasja maf'ulun tsanin dan nasja adalah maf'ul yang kedua. Wal aslu taqdimu man ala nasjal yamani. Maka hukum asalnya mendahulukan man daripada lafat nasjal yamani. Li'anna madallula man huwalla bisu. Ya, karena yang ditunjukkan oleh man itu adalah orang yang memakai, yang memakai pakaian tersebut. Fahuwa fa'ilun fil makna, maka itu secara makna itu adalah pelaku. Wanas jal yamani huwal malbusu. Ya, dan nasjal Yaman itu kain tenun dari Yaman itu secara hukum adalah malbus, sesuatu yang dipakaikan. Ya. Wayajuzu taqdimuhu akan tetapi boleh juga nasjal itu nasja itu didahulukan. Lakinnahu khilaful asli akan tetapi itu menyelisihi hukum asal. Summa sarraha ba'da dzalika bi anna mura'ata hadzal asli Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa memperhatikan hukum asal ini apa itu hukum asalnya wa huwa taqdimul fa'ili fil ma'na mendahulukan kata yang secara makna itu fa'il qad talzamu terkadang itu hukumnya wajib bisa babi mujibin limura'atiha Ya, karena ada sesuatu yang mewajibkan untuk memperhatikan hal ini. Qad aro, ya aro ai wujida. Ya, maksudnya itu adalah maujud, ada. dzalika ka khaufil labsi mathalan. Contoh dari sesuatu yang mewajibkan itu adalah jadi dikhawatirkan terjadi kesamaran atau kerancuan. Kama sarraha sebagaimana Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menjelaskan bi anna tarka hadzal asli wujudi mani'in yaqtadi ta'akhura ma huwa fa'ilun fil ma'na. Ya, jadi kama sarraha bi anna tarka hadzal asli wujudi mani'in yaqtadi ta'akhura ma huwa fa'ilun fil ma'na. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala juga menjelaskan bahwa meninggalkan hukum asal ini karena terdapat sesuatu yang menghalangi. Ya. Yang penghalang tersebut mewajibkan untuk mengakhirkan kata yang sebetulnya secara makna itu dia itu fa'il. Hatman qad yura. yaitu adalah ya wajib qad yura. Ai qad yura amron mahtuman wa wajiban. Ya, terkadang itu di ya di ada yang berpendapat bahwa itu adalah perkara yang ya wajib dan harus, ya diharuskan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.